Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Orang-orang yang sombong Beribadah kepada aku Congkak Tidak menerima iman terhadap Allah Tetap dia menjadi penyembah berhala Tidak mau patuh dengan Tuhannya Membangkang daripada ajaran Tuhannya Sayadkhuluna nama dakhirin Di mana tempatnya? Surgakah? Tidak dia akan masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala dakhirin sagirin dalam keadaan kecil maksudnya tidak bernilai tidak berharga tuh yang sombong-sombong terhadap Tuhannya nanti di akhirat kecil dia akan digiring ke neraka jahanam wow oh, banyak orang yang dikawal di dunia wow oh, hebat jalan raya mungkin ditutup ada orang yang deket aja langsung disaduk tapi nanti dia akan digiring ke neraka jahanam banyak manusia model begitu nantinya karena itu janganlah menjadi orang yang sombong semakin manusia tadi itu mendapatkan nikmat terhadap Tuhannya jadilah orang yang semakin tawadu terhadap Allah dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada manusia yang lebih tawadu daripada beliau tapi bagaimana Allah memerintahkan kepada beliau? Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'amalun. Waqfid dan rendahkan janahaka sayap kamu maksudnya rendahkan tubuh kamu rendahkan diri kamu tawaduklah kamu wahai Muhammad lima liman akan mu'minin kepada orang yang mengikuti kamu daripada orang-orang beriman Nabi diperintahkan oleh Allah untuk tawaduk kepada pengikutnya bukan kepada atasannya ya pengikutnya kepada umatnya Nabi diperintahkan tawaduk tuh lihat bagaimana terbiah ini itu tawadu kepada murid ulama tawadu kepada orang awam Nabi ini diperintahkan tawadu kepada orang yang mengikutinya umatnya lihat bagaimana Islam mengajarkan akhlakul karimah Fa'in asauka kalau kerabat kamu masih tetap maksiat kepada kamu Muhammad bangkang nggak nurut Fagul maka katakan kepada mereka ini bari ummi ma ta'malun ya udah aku berarti jauh bebas daripada apa yang kamu kerjakan daripada kesyirikan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz?